فتاوى مختارة فتوى فتوى برولة ما أهل السنة والجماعة هذا السائل حفظكم الله يقول يسأل عن الرشوة في الحكم هل هي آه، كفر أم أكبر من ذلك أم أنها كبيرة وهل القول بأنها كبيرة هو الإجماع يا أخي الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فالرشوة أمرها محرم لعن الله الراشي والمرتشي وكذلك الواسطة بينهما الساعي بينهما ملعون والمرتشي والرائش لعن الله الراشي والرائش والمرتشي والرائش كل أولئك ملعون لا بادر الرشوة ولا آخذ الرشوة ولا السمسار الذي بين الراشي والمرتشي مكاسب خبيثة فإن ترتب على الرشوة اقتطاع حق أو منع حق وأداء حق فإنها مصيبة عظيمة تعين الظالم على ظلمه وتعين المفسد على فساده فاحذر أي فاحذروا أيها الإخوة من الرشوة فإنها مكسب خبيث لا خير فيه ومن ابتلي بشيء من هذا فليتخلص بإيداع ما أخذ في في في آه، رقم إبراء الذمة ليتخلص منها ومن تبعاتها. نعم بارك الله فيك. Pertanyaannya, bagaimana tentang hukum suap menyuap? Apakah merupakan kekufuran atau lebih besar dosanya dari itu? Atau merupakan dosa besar? Dan bagi yang mengatakan dosa besar, apakah perkataan tersebut merupakan ijma para ulama? Kemudian Syekh mengatakan, Wahai saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Suap menyuap adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Demikian juga perantara di antara keduanya atau yang membantu praktek suap yang disebut ar-ra'ish juga terlaknat. Sebagaimana dalam riwayat lainnya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan yang membantu praktek suap menyuap. Semuanya dilaknat oleh Allah Ta'ala, baik yang menyuap, yang menerima suap, ataupun yang membantu praktek suap menyuap ini. Semua penghasilannya adalah penghasilan yang haram. Apalagi jika dalam praktek suap ini ada unsur mengambil hak orang lain atau menghalangi sampainya hak orang lain, maka hal ini menjadi musibah yang besar. Karena termasuk menolong orang yang berbuat zalim untuk melancarkan kedolimannya atau menolong orang yang merusak kestabilan masyarakat. Oleh karena itu, Berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari praktek suap menyuap karena perbuatan ini adalah pendapatannya pendapatan yang sangat buruk dan tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan barang siapa yang terfitnah dengan perbuatan ini, maka bersegeralah untuk menyelamatkan diri dari uang haram tersebut dengan menyimpannya di rekening negara untuk menggugurkan kewajibannya agar dia bisa menyelamatkan diri dan berlepas dari akibat jelek yang ditimbulkan dari praktek haram ini. Wallahu taala alam.